Jadi dikisahkan bahwasanya Sayyidah Halimah Sa'diyah adalah wanita yang sangat beruntung. Di antara wanita-wanita yang ada di Mekah saat itu. Bahkan di dunia semuanya. Dan Sayyidah Halimah sendiri punya cerita khusus. Beliau datang ke Mekah itu bersama para wanita-wanita yang lainnya. Cuman beliau punya kisah sendiri bahwasanya beliau tuh punya anak juga yang lagi disusui. Dan beliau dengan suami beliau merasakan kesusahan yang sangat. Karena apa? Air susu tidak keluar. Sehingga bayi yang disusui itu sering tidak menidurkan di malam hari karena lapar tidak ingin diminum dari air susunya. Akan tapi kehidupan orang fakir yang ada di Mekah pada zaman itu mencari orang yang bisa disusui, anak yang bisa disusui untuk mendapatkan gajinya. Akhirnya pergilah Biarpun dalam keadaan semacam itu, ya barangkali namanya rezeki, mungkin ada orang menyusui, sudah tahu tidak ada air susu, tapi sudah menjadi kebiasaan, ya berharap barangkali ada orang yang masih mau menyusukan anaknya kepadaku. Semuanya sudah tidak ada, dan tidak ada yang mau dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dan dibuat oleh Allah seperti itu, biar orang tidak menyusukan kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah, karena memang Sayyidah Halimah Sa'diyah sudah disiapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terlihat saat dia adalah dengan orang yang tampak segar, tampak sehat, sudah berebut orang-orang kaya untuk mengambil Sayyidah Halimah dia. Dan memang dihadirkan, dibuat oleh Allah seperti itu. Salimah dia tidak menarik untuk orang lain. Sehingga ditinggallah Sayyidah Halimah Sa'diyah. Kemudian tidak ada yang tertinggal kecuali ada seorang bayi yatim. Orang-orang penyusu-penyusu yang lainnya berkata, anak yatim ibunya fakir ya nggak bisa apa kita kira yang kita dapat dari orang ini dibiarkan begitu saja dan ternyata jatuh kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah waktu itu melihat bayi tersebut sudah jatuh cinta pandangannya itu lalu bermusyawarah dengan suaminya suaminya seketika mengatakan ambil saja dan di saat Sayyidina Rasulullah bersentuhan dengan kulitnya Sayyidah Halimah Sa'diyah ternyata di malam hari itu bayi yang selama ini disusu oleh Halimah Sa'diyah menjadi tenang kenapa? Hari itu ternyata Sayyidah Halimah Sa'diyah susunya diberi oleh Allah dengan susu yang banyak sehingga bisa mengenyangkan bayi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bayi yang lagi disusui dan mulai hari itu mulai datang kebahagiaan di dalam rumah Sayyidah Halimah Sa'diyah. Termasuk binatang ternak yang air susunya diminum oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah pun juga menjadi subur, menjadi lancar susunya sehingga semua di rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan uh, kesejahteraan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.